Tep <clears throat> ya. Yang selanjutnya di sini kata musonif Setelah kita mengetahui tentang mabninya fi'il madi, kemudian mabninya fi'il mudori. Sekarang <clears throat> kita ingin melihat tentang <clears throat> keadaan mabninya fi'il amr. Kata beliau di sini fi'lul amri yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dimabnikan atas apa-apa yang fi'il mudhari'nya itu dijazmkan. Maksudnya ketika ada sebuah fi'il mudhari dia dijazmkan tanda jazmnya dengan apa? Karena kan tanda jazam bermacam-macam ya. Paham? Fil mudhari itu tanda jazamnya bermacam-macam. Ada yang tanda jazamnya nanti dengan sukun kalau sahihul akhir. Ada yang tanda jazamnya dengan apa? Hazfu harfil illah, membuang harfu illah. Paham? Ada yang tanda jazamnya dengan hazfun nun. Membuang nun. Ah, fi'il amr juga seperti itu fi'il amr itu pada dasarnya secara intinya seperti ini. Semua fi'il amr itu mabni. Ya, semua fi'il amr itu mabni. Berbeda dengan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ada yang mabni, nanti ada yang mu'rob Paham ini? Fi'il mudhari nanti dia ada yang mabni, ada yang hukumnya mu'rob Nah, kalau fi'il amr semuanya mabni dari tasrif amr yang pertama dari takdir anta sampai takdir antunna itu semuanya mabni di dalamnya. Cuman yang jadi permasalahan dia dimabnikan di atas apa nanti? Dengan harokat apa? Jawabannya kata beliau, lihat fi'il mudhari'nya ketika dalam keadaan jazm. Kalau di dalam keadaan jazm tanda jazmnya dengan apa? Maka begitu juga tanda mabninya nanti dengan fi'il amar tersebut. Yang pertama lihat <clears throat> yubna fi'lul amri ala sukun fi halati at-taliyati. Fi'il mudhari eh, fi'il amr dimabnikan di atas sukun menggunakan harokat sukun ya. Itu pada keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama, idza kana al idza kana al akhir, apabila fi'il tersebut digolongkan dari fi'il sohihul akhir. Jadi baik madinya sohihul akhir, mudhari'nya juga dengan keadaan sohihul akhir. Maka kalau dalam golongan itu, tanda mabninya nanti fi'il amr itu menggunakan sukun. Contohnya, kalau fi'il mudhari yaktubu kan, kemasukan lam amil jazm bacanya lam yaktub fi'il mudhari'nya dengan harokat sukun dalam keadaan jazm. Maka fi'il amarnya juga nanti ketika jaz, ketika dalam keadaan mabni, kalau dalam golongan sahihul akhir tanda mabninya dengan sukun, mabniun ala sukun. Jadi uktub fi'lul amri mabniun ala sukun wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdirhu anta. Itu irobnya nanti kan? Jadi ini keadaan yang pertama semua fi'il amar yang dibentuk dari fi'il yang sohihul akhir, maka fi'il amar itu nanti tanda jazmnya dengan eh tanda mabninya dengan sukun. Dan ingat, ini kok edahnya sama beliau ya. Untuk menentukan bunyi terakhir dari huruf fi'il amr, bunyi sukun kah, bunyi dhamma kah, bunyi fathah kah, ataukah bunyi kasrah huruf terakhirnya. Kalian harus lihat pada fi'il mudhari'nya, fi'il amr itu ketika dalam keadaan jazm. Seperti contoh uktub. Di sini kalian bisa menentukan ba yang huruf terakhir itu dengan harokat sukun. Kenapa? Karena kalau kita lihat di fi'il mudhari'nya ketika dalam keadaan jazm bacanya lam yaktub bukan lam yaktuba kalau bacanya yang lam yaktuba misalkan, misalkan saja ya, maka nanti bacanya di situ uktuba. Kalau misalkan juga kita ambil contoh saja, bacanya lam yaktubi misalkan, maka di situ fi'il amarnya nanti uktubi. Jadi untuk menentukan harokat akhir dari fi'il amr berharokat apakah dia, lihat fi'il mudhari dia ketika dalam keadaan jazm. Bukan ketika dalam keadaan rofa, bukan juga ketika dalam keadaan nasab, tapi dalam keadaan jazm. Itu tempat yang pertama. Mabniun ala sukun idza kana fi'lu idza kana al-fi'lu sahih al-akhir. Apabila fi'il tersebut masuk dalam golongan fi'il sahihul akhir. Yang kedua, idza ittasalat bihi nunun niswah. Apabila fi'il amr bersambung bergandengan dengan nun niswah. Ya. Seperti ya banatu uktubna izhabna iftahna. Ya, wahai anak-anak wanita uktubna. Menulislah kalian. Takdirnya di situ antunna. Izhabna kalian banyak wanita, pergilah. Iftahna, kalian banyak wanita, bukalah. Lihat, kalau fi'il amr dengan takdir antunna, berarti ingat fi'il amr tersebut mabniun ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Difahami ini? Ya? Itu poinnya ya. Berarti nanti kalau kita i'rab izhabna izhabna izhab fi'lul amri mabniun ala sukun. Fi'l amr mabniun ala ala sukun. Ya, wan wa wan nunu nunun niswati domiru raf'in muttasilin mabni apa domiru raf'in muttasilin fi mahalli raf'in fa'ilun menduduki kedudukan rafa sebagai fa'ilnya. Itu tempat yang pertama. Yang kedua, yubna al-fi'lu al-amru al-hazin nuni fi hal fil halati at-taliyati. Fi'il amr dimabnikan dengan membuang hazfun nun. Berarti ini sudah bisa kita paham ya, dia seolah-olah diambil dengan dari i'rabnya fi'il mudori ketika dalam keadaan jazm. Berarti kalau kita buat ringkasnya mabninya dengan membuang nun ini berarti ada keterkaitannya dengan fi'il mudhari yang tanda jazamnya dengan membuang nun. Ketika bersambung dengan wawul jamaah, alif musanna, alif husnain, atau ya'ul mu'annas mukhotobah. Seperti lihat contoh, ya talibani uktuba. Wahai dua orang pelajar laki-laki, uktuba. Tulislah. Menulislah, tulislah kalian. Kalian. Ya, wahai dua orang laki-laki, kalian itu menulis, menulislah. Lihat uktuba fi'lul amri mabniun ala hazfin nuni. Ya, dia adalah fi'il amr yang mabni tanda mabninya dengan membuang nun. Ya, tanda mabninya dengan membuang membuang nun. Kenapa tadi? Karena sudah kita sebutkan ya. Untuk menentukan harokat dari fi'il amr itu dilihat dari jazamnya fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudori bersambung dengan alif musanna, wawul jamaah ataupun ya muannas mukhotobah, Kemudian dalam keadaan jazm, tanda jazmnya itu dengan membuang nun. Berarti maksudnya kalau ada fi'il amr bersambung dengan alif husnain, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan ya muannas mukhatabah, tanda jazmnya juga dengan membuang membuang nun. Izhaba iftaha. Ini sama. Yang kedua, iza ittasala bihi wawul jamaah, apabila fi'il amr itu bersambung dengan wawul jamaah ya maka dia dimabnikan dengan membuang nun kalau misalkan ada yang bertanya kok tanda mabninya dengan membuang nun jawabannya karena fiil amr itu dibentuk harokat akhirnya dari fiil mudori'nya yang berada dalam keadaan jazm kalau ketika dibuat ke fiil mudori'nya fiil mudori bersambung dengan wawul jamaah atau bersambung dengan alif husnain kemudian dijazamkan dengan membuang nun, maka begitu juga fiil amarnya nanti. Ya. Begitu juga fiil fiil amarnya. Seperti yaktubu, yaktubani, ada alif husnainnya. Kalau kita masukkan amil jazam lam, bacanya lam yaktuba, nunnya dibuang. Maka begitu juga fiil amar ketika bersambung dengan alif husnain, maka tanda jazamnya dengan membuang nun. Tanda afwan tanda mabninya dengan membuang nun. Seperti lihat tadi ya, ya tulabu uktubu izhabu iftahu. Berarti kalau uktubu fi'lul amri mabniun ala hazfin nuni. Paham? Mabni dengan membuang nun. Wa wawul jama'ati domiru raf'in muttasilin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal alifu aliful fariqah. Itu kalau kita irob secara tuntasnya seperti itu ya. Uktubu fi'lul amri hmm. mabniun ala hazfin nuni. Ah, misalkan kalau kita pas irob mabniun ala hazfin nun. Kalau pada fi'il madi kalau dalam keadaan seperti ini kan mabniun ala ala dhamm ya. Fi'il madi kalau bersambung dengan wawul jamaah dia mabni ala ala dhammi. Kalau fi'il amr tidak. Misalkan ada yang bertanya, tapi ini gandengannya wawul jamaah. Fi'il madi saja kalau bergandengan dengan wawul jamaah, itu tanda mabeninya menggunakan dhamma. Kok ini kita tidak katakan fi'lul amri mabeniun alat alat dhammi? Jawabannya adalah karena fi'il amr bukan dibentuk dari fi'il madi. Paham? Fi'il amr itu dibentuk dari mudhari'nya dalam keadaan jazm. Sekarang coba ada fi'il mudhari, kalian kasih wawul jamaah. Yaktubuna. Coba datangkan jazmnya. Masukkan lam bacanya lam tubuh Apa tanda jazamnya? Dengan membuang nun. Maka begitu juga fi'il amr. Jadi nggak boleh kalian samakan dengan beralasan fi'il madi saja kalau bergandengan dengan wawul jamaah, dia mabeniun ala dommi, bukan mabeniun ala hazfin nun. Jawabannya adalah fi'il amr tidak dibentuk dari fi'il madi, namun dibentuk dari fi'il mudori yang dalam keadaan jazm, bukan dalam keadaan rofa bukan dalam keadaan nasab. Kemudian yang ketiga lihat Iza ittasala bihi ya'ul mukhatabati al-mu'annasah. Contohnya kata dia, kata beliau di sini, ya Sofiyatu uktubi atau izhabi atau iftahi. Ya. Uktubi, izhabi, iftahi. Wahai Sofia, tulislah, menulislah engkau, atau pergilah engkau, atau bukalah engkau. Paham ini ya? Ini tempat yang kedua dari fi'il amr. Dia dimabnikan dengan membuang huruf nun. Sekali lagi kalau dipertanyakan kenapa tanda mabninya tanda mabninya dengan membuang nun? Karena fiil amr ini dibuat sebagaimana fiil mudori dalam keadaan jazm. Fiil mudori kalau bersambung dengan wawul jamaah, alif usnain ya muannas mukhotoba itu tanda jazmnya dengan membuang nun. Ya, maka begitu juga dengan fiil fiil amrnya. Yang ketiga, yubna fi'lul amri ala hazfi harfil illa fi halatin wahidatin. Fi'il amr, tanda mabninya itu dengan membuang harful illa. Pada satu keadaan saja. Dia hanya keadaannya cuma satu. Yang pertama, kata beliau di sini, Iza kana mu'talal akhiri. Apabila fi'il amr itu adalah fi'il yang mu'tal akhir diakhiri dengan harful illah. Contohnya seperti ud'u is'a iqdi fal mudhari'u yad'u yas'a yaqdi ila akhirih. Apabila fi'il amr terbentuk dari fi'il yang mu'tal akhir. Seperti contoh tiga yang tadi kita sebutkan, ud'u, is'a, dan iqdi Dikarenakan fi'il mudhari'nya adalah yad'u yas'a, yaqdi. Difaham ya? Itu. <clears throat> Yang selanjutnya al-bina'u fil huruf. Ya. Mabninya huruf. Jadi sekarang kita ingin membahas huruf ya. Isim mabni sudah kita bahas. Kemudian fiil yang mabni juga sudah kita bahas. Sekarang kita ingin melihat huruf. Apa keadaannya? Kata beliau di sini al harf al hurufu kulluha mabniyatun. Huruf-huruf semuanya itu mabni. Seperti yang pertama huruful jarri, huruf jar, min, ila, an, ala, fi, kaf, lam, ba, hatta, rubba, mud, mundu, ada, khola, hasya. Semuanya ini mabni. Min mabniun alal alas sukun ila kemudian an, kemudian ala, fi, semuanya mabni. Ya. Hatta, rubba, muz, munzu, huruful jar, semuanya mabni. Ataupun dia al-hurufu an-nasikhatu huruf-huruf yang nasikh yang menghapus hukum mubtada khobar seperti inna, anna, laita, la'alla, ka'anna, lakinna semuanya mabni paham? atau al-hurufu an-nasibah huruf-huruf yang menasabkan menasabkan fi'il mudhari ya atau nanti an bisa dikatakan huruf masdariyah masuk pada fiil mudhari juga bisa masuk pada fiil madi. Ya. Seperti an, lan, kai, lamu ta'lil, kemudian hatta, fa sababiyah, idzan ila akhirih. Semuanya mabni. Kemudian al-huruf al-jazimatu lil fi'li al-mudhari, fi'il huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Seperti lam, lamma, la annahya, la nahyi sama lamul amr. Kemudian yang kelima, huruful atfi, huruf-huruf atof. Seperti waw, summa, fa, au, am, bal, lakin, dan la. Kemudian huruful istifham, seperti hamzah, alhamzatu, kemudian hal, kemudian hurufun nafi, huruf-huruf nafi. Seperti ma, la, lan, ila akhirih. Semuanya huruf itu dalam keadaan mabni. Tinggal dilihat entah mabni ala sukun, entah mabniun ala fathi, entah mabni ala harfil illah. Paham? Tergantung huruf apa huruf terakhir dari kata tersebut. Anda cukupkan dulu. Besok kita lanjutkan kembali masuk dalam fa'il. Ya, ini termasuk poin-poin yang mulai penting dalam pembahasan untuk membaca kitab ya. Kita akan membahaskan masalah-masalah masalah yang berkaitan dengan fa'il dan insya Allah nanti Anda berikan beberapa tambahan lagi. Taib naktafi lahuna subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.